kalanya dengan huruf ba billah ada kalanya dengan ta tallah dan telah kita lalui ketentuan-ketentuannya dari tiga perangkat sumpah baik itu menggunakan waw ataupun ba demikian pula ta Yang berikut dikala Rimlu Ta'ala walil qasami faidatan Qasam eh, Sumpah Memiliki dua faidah Dua manfaat Dua kegunaan Yang kita ketahui tadi ada kerana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya Subhanahu wa taala dengan namanya, dengan sifatnya atau dengan sebagian makhluknya. Ihdahuma yang pertama faidah sumpah bayanu azamatil muqsami bihi. Bayanu azamatil muqsami bihi. Menjelaskan menerangkan agungnya sesuatu yang disumpahi ya. agung dan besarnya sesuatu yang disumpahi al-muqsam atau yang kita sebutnya takhidushi gitu sesuatu yang hendak ditekankan yang disumpahi jika jikalau hal itu dari nama Allah SWT dari sifatnya atau dari perbuatan Allah SWT jelas keagungannya ya, ketika Allah SWT bersumpah dengan perkara-perkara tadi ya, dengan dirinya Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya maka menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dijadikan sumpah apa sesuatu yang dijadikan sumpah bukan yang sumpahi karena yang sumpahi itu muksam alih tadi yang sudah kita lalui muksam alih dan muksam bihi itu menerangkan tentang agungnya sesuatu yang dijadikan sumpah sesuatu yang dijadikan sumpah jadi bisa dari nama Allah SWT atau sifatnya atau perbuatannya Subhanahu wa taala menunjukkan itu semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana min makhluqatihi dan jikalau yang dijadikan sumpah itu muksam bihi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun menunjukkan ala idhami makhlukatih Ya, agungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau yang dijadikan sumpah tersebut dari kalangan makhluknya menunjukkan makhluk itu memiliki kedudukan di sisi Allah ya. sesuatu yang penting dan agung ketika Allah SWT bersumpah dengan makhluknya ya, sebagian dari makhluknya seperti asri watin dzariyat waturi dan yang lainnya maksudnya makhluk-makhluk yang dijadikan sumpah yang muksan bihi memiliki keagungan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala Wasaniyatu kemudian faedah yang kedua dari sumpah bayanu ahamiyatil muqsami alaihi wa iradati tawqidihi menjelaskan betapa pentingnya al-muqsam alaihi perkara yang disumpahi perkara yang disumpahi perkara yang ditegaskan wa iradati tawqidihi dan menjelaskan ingin ditegaskan perkaranya ya. keinginan untuk ditegaskan perkaranya ditekankan perkaranya walidha la yahsunul qasamu oleh karenanya tidak dianggap baik tidak dianggap cakap pantas sumpah illa fil ahwali tariyati kecuali dalam perkara-perkara berikut ini. Ya. Setelah kita ketahui tadi dua faidah sumpah yang pertama menerangkan tentang perkara yang dijadikan sumpah menunjukkan agung perkara tersebut yang tentunya jelas dari nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya demikian pula seandainya yang dijadikan sumpah tersebut dari makhluk menunjukkan makhluk tersebut memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menerangkan tentang betapa pentingnya perkara yang disumpahi tersebut. Ya, Al-Muqsam alaih. Dan perkara yang disumpahi Muqsam alaih yang hendak ditegaskan, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim taala di antaranya mimma yata'allaq bil ba'ats dalam perkara yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Ya. Kemudian wa tauhid perkara yang berkaitan dengan tauhid wal Quran perkara yang berkaitan dengan Al-Quran halil insan war rusul wan demikian pula kondisi manusia dan juga para rasul para nabi wal wa'd wal wa'id dan juga perkara yang berkaitan dengan janji dan ancaman maka dijadikan sebagai muksam ali perkara yang disumpahi ya, ya Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan perkara tersebut. Kata Syekh tadi tidak dianggap cakap, tidak dianggap pantas dan tidak dianggap baik bersumpah kecuali dalam perkara-perkara berikut ini. Al-ula yang pertama dianggap baik untuk bersumpah tepat ayakunal muksamu alaihi dha ahamiyatin ayakunal muksamu alaihi Zahamiyatin nyatalah perkara yang disumpahi tersebut Zahamiyah memiliki kedudukan penting ya. perkara yang hendak disumpahi adalah perkara yang Zahamiyah memiliki kedudukan penting tadi ya, kata Ibnu Qayyim baik itu berkaitan dengan ya, hari kebangkitan ya, dengan tauhid dengan Al-Qur'an dengan para rasul para nabi ataupun janji dan ancaman Allah SWT itu adalah dhahamiyah perkara yang memiliki kedudukan penting perkara penting sehingga layak dan pantas untuk disumpahi ya. ditujukan padanya sumpah Athaniyatu yang kedua dianggap baik untuk bersumpah ayakun al mukhatabu mutaraddidan fi sya'nihi jika nyata al mukhatab orang yang diajak bicara ragu fi sya'nihi dalam perkaranya ya. dalam perkara yang disampaikan orang yang diajak bicara ini ragu bimbang ya. setengah-setengah tidak yakin maka disitulah dianggap tepat untuk bersumpah ya. kenapa karena diantaranya takki dan ya untuk menekankan perkara tersebut itu kalau kita melihat ya, orang yang diajak bicara ini ragu bimbang di situ dianggap tepat untuk bersumpah wallahi ketika seolah-olah diremehkan, dientengkan perkaranya. Tapi ingat, wala tajallallahu waradatan li aimanikum. Jangan dijadikan Allah ya, sebagai bumbu ya, dalam sumpah-sumpah kalian. Tanya. Artinya mudah seseorang bersumpah wallahi Allah hanya untuk melariskan ucapannya saja ats yang ketiga dianggap tepat untuk bersumpah dan mukhatabu munkiran lahu. Jika nyata orang yang diajak bicara mengingkarinya. Ya, jika lo jelas lagi tadi yang kedua orang yang diajak bicara ragu. Zid al dzalik tambah lagi dia mengingkari. Ya. Semata-mata ragu boleh di sana untuk kita bersumpah. Apalagi jikalau orang yang bicara ini mengingkari perkara yang hak, yang jelas ya, kebenarannya, jelas keberadaannya, maka dianggap tepat ketika itu untuk bersumpah. Ya Allah SWT banyak bersumpah. Iya, fima yata'allak bil ba'ath. Iya, Dan perkara yang kaitan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, Kenapa? Karena banyak orang yang ragu, banyak yang mengingkari tentang perkara-perkara tersebut. Itu tiga kondisi yang seseorang dianggap tepat dan pantas untuk bersumpah. Kalau seandainya perkara yang nggak penting, orang yang diajak bicaranya ya atau afan ya, perkaranya penting tetapi orang yang diajak bicara ini tidak ragu yakin dan tidak mengingkari ya apakah boleh bersumpah perkaranya penting tetapi orang yang diajak bicaranya ini tidak mengingkari tidak ragu Maka di sana boleh seseorang untuk bersumpah. Maka boleh-boleh saja hukumnya. Yang lebih ditekankan dan yang dianggap lebih tepat ketika dalam kondisi tiga ini. Ya. Dalam kondisi tiga tadi. Tetapi kalau perkaranya penting, kendati pun poin yang kedua dan ketiga tidak ada, artinya tidak diingkari dan tidak ragu orang yang kita ajak bicara, maka boleh seseorang untuk bersumpah tanpa diminta pun. Tanpa diminta pun. Apalagi kalau diminta. Coba kamu sumpah, ya, karena tidak sembarangan. Bersumpah atau minta bersumpah atau minta seseorang untuk bersumpah itu perkara yang besar. Perkara yang agung. Ya. Tidak mudah. Tidak sembarangan. Sehingga bukan sesuatu yang dijadikan permainan. Itu kalau perkara penting, ya, kendati pun tidak diminta, kendati pun orang yang diajak bicara tidak ragu dan tidak mengingkari, boleh seseorang untuk bersumpah. Dan hal itu banyak dilakukan oleh Nabi Alis Alaihissalam. Ya. Nabi SAW bersumpah dalam perkara yang jelas, ya. dalam perkara yang tidak diingkari. نفسي والذي نفسي بيدي demi zat yang jiwaku berada di tangannya Rasulullah SAW bersumpah tanpa ada yang minta ya. tanpa ada yang menginginkan kemudian menyampaikan perkaranya ya, yang hendak disampaikan ya, itu sumpah apalagi tadi kalau diminta menunjukkan bahwasanya orang yang kita hadapi ini ragu ya. Sudah seperti kebiasaan ya kebiasaan orang-orang Yaman itu banyak bersumpah dalam setiap perkataan mereka orang-orang yang jahil ya masyarakatnya banyak membuhi ucapan-ucapan mereka itu dengan sumpah sedikit-sedikit ya Allah, ya Allah dan yang lainnya sehingga setiap hari banyak yang kafarah ya, yang mereka menebus sumpahnya karena sumpah perkara yang agung. Jadi barang siapa yang mengingkarinya, dia wajib kafar. Ya. Yang disebutkan oleh Allah SWT di surat Al-Ma'idah. Ya. Dengan memberikan makan, ya, ataupun pakaian, atau puasa tiga hari. ataupun membebaskan budak ya, sehingga dihindari sumpah ini kecuali dalam perkara-perkara yang penting. Qala Rabbul Ta'ala yang berikutnya Al-Qasasu kosos, Itu kisah-kisah Kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentunya Karena tak luput pula Allah SWT memuat dalam Al-Quran kosos, eh, Kisah-kisah yang tentunya di sana ada faedah manfaat fi dzikriha dalam menyebutkannya Qala Rabbul Ta'ala al-qasasu wal qassu lugatan tatabbu'ul athari jama dari kisah kisah kalau kita tanya jadi dari bahasa Arab kisah itu cuman kalau Arabnya kisah kisah ini kisah secara bahasa maknanya tata buul athar mengikuti jejak gitu. atau bahasa kitanya napak tilas gitu. mengikuti jejak sebelumnya itu kosos, kisah jadi dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-64 fartadda ala atharihima kososo ayat ke-64 nih fartadda keduanya Nabi Musa dan pembantunya kembali ke tempat semula ya, ketika pembantunya melihat mengkisahkan ya, melihat ikan besar loncat ya, ke laut tanya dan melihat ada jejak manusia di situ maka Nabi Musa memerintahkan untuk kembali ke tempat itu tada ala atharihima khososo yang keduanya kembali ya, ala hima khososo ya, mengikuti jejak mereka sebelumnya ya, jadi ditelusuri lagi ketika mereka tadi lewat mana ke situ lagi itu khosos namanya demikian pula di surat al-qasas sendiri di ayat yang ke-11 Allah SWT firmankan tentang saudarinya Musa berkata ibunya kepada saudari Musa wa qalat li ukhtihi kusi sang ibu berkata kepada saudarinya Musa kusi ikuti jejak Musa ketika apa dihanyutkan di atas sungai Nil ya dihanyutkan di atas sungai maka saudarinya terus membentuti ya dari arah depan maksudnya dari arah sebelumnya ya. sampai apa terlihat kemana bayi ini akan bersandar ya. atau siapa yang akan memungut bayi ini sampai terus diikuti diikuti ternyata sampai kepada keluarganya Fir'aun ya, dan diambil ya, oleh keluarganya Fir'aun saudarinya tahu ya, ternyata bayinya Alhamdulillah selamat ya, seraya ditunjukkan didatangi ketika bayi ini diambil oleh keluarga Fir'aun diambil didatangi oleh saudarinya ini pura-pura nggak -pura tahu bahwasanya itu adalah saudaranya Musa Bahkan apa? Memberikan petunjuk ketika mereka bingung bayi ini harus disusui mana. Ya. Musa maka ditunjukkan oleh saudarinya ya untuk disusukan kepada ibunya lagi ya, kepada ibunya sehingga sang ibu terhibur kembali bayi yang dihanyutkan kembali lagi tapi dengan pura-pura sebagai ibu susu sehingga selamat Musa alaihissalam itu makna secara bahasa tatabbu'ul athar mengikuti jejak sebelumnya atau mengikuti jejak wa fi istilahi adapun menurut istilah ahli tafsir karena kita dalam bidang tafsir kisah yaitu al-ikhbaru an qadiyatin ذات مراحل الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا kisah menurut para ulama tafsir yaitu al-ikhbar berita kabar an qadiyatin tentang sesuatu ketetapan, suatu ketentuan dari marahila yang ketentuan tersebut atau ketetapan tersebut memiliki tahapan-tahapan ya, marahil ada tahapan-tahapannya ada fase-fasenya sehingga yatba'u ba'daha ba'dan sebagiannya mengikuti sebagian yang lain ya, tahapan yang lainnya mengikuti tahapan lain sehingga kalau orang-orang lagi ngadongeng ya, cerita biasanya apa bersambung ya. karena tadi punya marohil ada tahapannya ada fasenya oleh karenanya sebagian kisah itu mengikuti sebagian yang lain berkaitan itu makna kisah ikhbaru an qadiyatin dhati marahila yatba'u ba'daha ba'dan berita tentang sesuatu tetapan atau ketentuan yang memiliki tahapan-tahapan ataupun fase-fase yang sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Sehingga itu lihat bagaimana tahapan-tahapan kisah ya, Bani Israel, surat Al-Baqarah, kisah Musa, kisah Firaun, ya, kisah Adam, itu tahapan-tahapannya. Kemudian apa berkaitan nantinya dengan kisah yang Allah SWT sebutkan di surat-surat lain. Ya, berkaitan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Tanya. Wa qasasul Qur'ani asdaqul qasasi kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling benar asdaq al-qasas ya, asdaqul qasasi sebenar-benarnya kisah kenapa? karena Allah Swt. firmankan di surat An-Nisa ayat 87 wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah SWT? Tentunya tidak ada. Yang paling benar ucapannya itu Allah SWT. Sehingga apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran adalah kisah yang terbenar, ya. terbaik, ya. paling benar, dan juga paling baik. Ya. Sebagai ahsanul ahsanul qasas, kisah yang terbaik. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن kami kisahkan kepadamu dengan ahsan al qasasi kisah yang terbaik ya, karena Al-Quran adalah padanya ada kisah-kisah yang terbaik tadi paling benar ya, dan juga paling baik dan juga wa anfa'uha yang paling bermanfaat ya, Al-Quran kisah-kisahnya paling bermanfaat laqad kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab sungguh nyata pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat ya. Ibar, menunjukkan bermanfaat kisah dalam Al-Quran jangan terbalik kalau baca cerpen ya, ya, atau baca apa lagi ya. ya. seorang bisa menangis tapi membaca Al-Quran tidak ya. ada kalanya lebih terenyuh dengan membaca kisah para ulama ya. ya dia lebih terharu mungkin atau oh, munas dengan sinetron ya. sinetronnya nangis dia pun ikut nangis kisahnya Tapi Al-Quran yang sebaik-baik kisah dan paling benar serta paling bermanfaat terkadang seorang kalau tidak peduli tidak tahu ya, tentang kisah yang ada padanya وَذَلِكَ لِتَمَامِ mutabaqatiha lil waqi'i. Kenapa Al-Qur'an dikatakan sebagai kisah yang terbenar, yang paling bermanfaat dan juga paling baik karena litamami mutabaqatiha ya sempurna persesuaiannya kenyataannya eh, sempurna kesesuaiannya dilwaqi dengan kenyataan yang ada ya. kesempurnaan penyesuaiannya dengan sesuatu yang ada dengan kenyataan ya sesuai dengan kenyataan. Paling tepat dengan kenyataan. Itu Al-Qur'an. Kemudian wa al qasasi Al-Qur'an sebaik-baik kisah. Qul ta'ala nahnu naqussu 'alaika al qasasi bima awhayina ilaika Al Qur'an. Kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik dengan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini. Kenapa Al-Quran sebagai kisah yang terbaik? وذلك لاشتمالها على درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى ya, hal itu karena kisah dalam Al-Quran mencakup ada darajatil kamal kepada derajat kesempurnaan ya, jadi kisah dalam Al-Quran ini sampai pada derajat kesempurnaan dari sisi al-balaghah dari sisi gaya bahasanya ya, sempurna wa jalalil ma'na dan dari sisi kejelasan maknanya ya, eh, terang, jelas maknanya maka dikatakanlah sebagai ahsanal khusus. juga tadi Al-Quran wa anfa'ul qasasi Kisah yang paling bermanfaat. Yaquli ta'ala jadi surat Yusuf ayat yang ketiga itu kisah yang terbaik dan Al-Quran sebagai kisah yang paling bermanfaat surat Yusuf 111 Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Sungguh nyata pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang memiliki akal sehat Kenapa? Al-Quran kisah-kisahnya paling bermanfaat. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. Hal itu karena kisah dalam Al-Quran itu memiliki peran, ya. memiliki apa? Peran. Liquwati ta'thiriha karena kuat perannya, ya, kuat dampaknya kuat pengaruhnya fi islahil qulub dalam memperbaiki hati wal a'mal memperbaiki amalan wal akhlak dan memperbaiki perangai budi pekerti ya, itu kuat pengaruhnya sehingga seseorang akan terpengaruh ya. hatinya ingin selamat dari kesombongan dari kedengkian dari yang lain dari penyakit-penyakit hati yaitu dengan dia banyak membaca Al-Quran ya. sehingga Al-Quran akan mampu mengobati memperbaiki hatinya demikian pula amal-amalannya dan juga oleh pekertinya ya. dan melihat akhlak-akhlak yang mulia dari para nabi, para rasul dan orang-orang yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran sehingga seseorang akan terpengaruh kuat ya, dengan Al-Quran itu khatufillah beberapa alasan kata Syekh ya, sehingga tepat Al-Quran dikatakan sebagai kisah yang terbaik paling benar dan juga paling bermanfaat. Wahia thalathatu aqsamin dan kisah yang disebut dalam Al-Quran ada tiga macam berporos kepada tiga macam kismun anil anbiya'i war rusuli wa ma jara lahum minal wa ma jara lahum mu'minin bihim wal kafirin Bagian yang pertama kisah dalam Al-Quran mengkisahkan anil anbiya'i wal rasul tentang para nabi dan para rasul. Wa ma jaralahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin. Dan apa yang terjadi bersama para rasul bersama kalangan kaum mukminin dan orang-orang kafir. Ya. disebutkan kisah-kisah para nabi dan para rasul dan apa yang terjadi pada umatnya dari kalangan mukmin dan kafir. Apa sikap mereka kaum mukminin dan orang-orang kafir terhadap para nabi dan para rasulnya disebutkan di dalam Al-Quran. Wa kismun dan bagian yang kedua kisah dalam Al-Qur'an berporos pada an afradin wa tawaifa jaralahum ma fihi ibratun mengkisahkan tentang afrad perorangan tokoh-tokoh tertentu orang-orang tertentu wa tawaifa dan hmm. juga kelompok-kelompok manusia. Jauhlah fihi ibratun yang berlaku pelajaran dari apa yang disebutkan tentang mereka. Ya. Berlaku pelajaran ibrah yang disebutkan tentang mereka. Bagaimana tentang namanya Luqman, ya, Fir'aun, Haman, Korun dan yang lain. Afrod dari orang-orang tertentu ataupun apa Tawarif, ya kaum kaum tertentu tiada lain adalah di sana untuk mengambil pelajaran Fanaqalahu Allah Ta'ala anhum Sehingga Allah SWT nukil dari mereka mungkin dari perjalanan yang terjadi pada mereka sepak terjang mereka kisah Maryam wa Luqman seperti kisah Maryam kisah Luqman walladhi marru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha dan seperti kisah seorang pemuda yang dia melewati suatu kampung wa hiya khawiyatun ala urushiha kampung tersebut tinggal apa bekas-bekasnya ini ya. tinggal kehancurannya ya. tinggal puing-puingnya ya. sehingga dia mengatakan anna yuhyillahu ba'da mautih anna yuhyi lahu ba'da mautih bagaimana mungkin Allah SWT menghidupkan kampung yang sudah runtuh jadi puing-puing yang ada menjadi hidup kembali itu pemuda tersebut dan juga wadil qarnaini wa qarun wa ashabil kahfi wa ashabil fil wa ashabil ukhdud wa ghairi dzalik dan juga menyebutkan tentang kisah Dzul Qarnain, Qarun, ya, Ashabul Kahfi, para pemuda yang masuk gua, Ashabul Fil, mardud dan juga orang-orang yang mati dalam parit Wagiri darik dan yang lainnya dari kisah-kisah baik secara perorangan ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam Al-Quran itu semua jalalahum fihi ma fihi ibratun ada pelajaran yang perlu dan patut untuk diambil eh, manfaatnya pelajarannya bagi kita. Wakis dan yang ketiga Al-Quran mengkisahkan an hawadita wa aqwamin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hawadith kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa tragedi-tragedi wa aqwamin dan kaum-kaum fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di masa Nabi alaihi wasallam. Ya, terjadi di masa Nabi alaihi wasallam. Tadi di masa para rasul, para nabi sebelumnya. Ya. apa sikap orang-orang yang beriman dan orang yang mengingkari para rasulnya serta balasan bagi mereka. Yang ketiga ini seputar kejadian-kejadian dan kaum-kaum yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad alaihi kaki Kakisati atau kakisati Ghazwati Badrin seperti kisah perang Badar ya. Kisah perang Badar di Al-Anfal wa Uhud atau kisah perang Uhud dari Imran wal Ahzabi kisah perang Ahzab surat Al-Ahzab itu sendiri wa Bani Quraidah dan kisah Bani Quraidah wa Bani Nadir kisah Bani Nadir wa Zaid bin Harithah dan kisah Zaid bin Harithah itu semua di, di, di surat Al-Ahzab disebutkan kisah-kisah mereka wa Abi Lahabin dan juga kisah Abu Lahab wa dan yang lainnya yang terjadi hal itu di masa Nabi Muhammad SAW. Difahami Kisah dalam Al-Quran sebagai asdaqul qasas wa ahsanuha wa anfa'uha. Kemudian Al-Quran berporos, bertumbuh atau kembali kepada tiga kisah kisah para nabi dan rasul dan apa yang terjadi pada umatnya yang beriman dan yang kafir di masa para nabi dan para rasul tersebut. Kemudian yang kedua tentang kisah orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Dan yang ketiga tentang kisah yang terjadi di masa Nabi Alaihissalam. Kejadian-kejadian dan juga kelompok-kelompok yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam.